Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah ya, di mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentalaah usul sitah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahumullahu taala kita langsung pada mukadimatu syarih mukadimah dari pensarah Alhamdulillah nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du Fabaina aidinan maka di hadapan kita ada satu buku tipis yang berharga yang ringkas karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala. Beliau kumpulkan dalam buku ini eh, enam poin yang penting, bujinat yang telah dijelaskan dalam kitabullah, bayanan wafian dengan penjelasan yang lengkap. Dukirat laha dan disebutkan bagi enam hal ini dalil-dalil yang gamblang, wasyawahid dalil-dalil al-wadiha yang jelas dari kitabullah azza wa jalla dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu kanat wadihatan di mana jelas, wuduhan jelas yang tidak ada samar padanya. Wadahiratan ya, jelas, luhuran jelas, la iltibasa fihi tidak ada kerancuan padanya. Wa madzalika meskipun demikian sesat atau ya, salah jalan fiha dalam enam hal ini mayoritas manusia. Mereka menyimpang dalam enam hal ini dari jalan yang benar antara kesawiyah dari jalan yang benar. Dan penulis rahimallahu taala sungguh telah menginginkan kebaikan untuk umat ini dengan mengumpulkan dengan beliau menulis buku ini yaitu buku yang mustamilah memuat enam hal min usuli hadad dini yang merupakan eh, pokok-pokok uh, agama ini yang telah dijelaskan dalam kitabullah dan sunnah nabinya. nya Beliau mengisyaratkan pentingnya enam hal ini dan betapa agungnya enam hal ini. Fil waktu nafsi dan di waktu yang sama beliau mengingatkan ala nawil inhirafi bentuk penyimpangan ala diwaqa'a yang terjatuh ke dalamnya mayoritas manusia ya, fima yata'alaku dalam hal yang berkenaan dengan enam hal ini. Maka semoga Allah memberikan balasan pada beliau sebaik-baik balasan dan melimpahkan kasih sayangnya kepada beliau dengan yaitu penulis dengan kasih sayang luas alam maqaddama fihi naf'anil ummah atas apa yang beliau berikan manfaat yang beliau berikan kepada umat hada sekian wallahal wallahal karima hanya kepada Allah zat yang maha pemurah as'alu aku memohon agar Allah memberikan manfaat dengan jeripayah ini dan menjadikannya ya, liwajihi khalisan ikhlas karena mengharap wajahnya dan mutabikan menerapkan sunnah nabinya inna sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah khairum mas'ulin sebaik-baik yang dimintai wa wa ahlu roja dan dia adalah zat yang layak untuk menjadi tempat berharap wa wa hasbuna wa ni'mal wakil dan cukuplah Allah bagi kami, bagi kita dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Qalan musanif rahimallahu taala bismillahirrahmanirrahim. Wa min ajabil ujab. Ujab itu lebih dari sekedar ajib. Kalau ajib mengherankan, ujab lebih dari itu, sangat-sangat mengherankan. Maka di antara hal yang sangat-sangat mengherankan dan wa akbaril ayat dan bukti yang paling besar yang menunjukkan kemahakuasaan Allah yaitu adalah sang raja Al-Ghalab yang mengalahkan adalah enam hal yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan penjelasan yang wadihan jelas untuk orang awam dengan penjelasan yang luar biasa lebih dari sangkaan orang yang berprasangka Suma ba'da hadha, kemudian setelah itu ghalita fiha salah di dalamnya dalam enam hal ini banyak orang-orang yang cerdas ya, al-alam yang ada di dunia ini dan salah padanya orang-orang yang berakal dari kalangan manusia ila akal al-qalil kecuali segelintir saja. Penjelasannya maka eh, penulis penulis rahimahullah taala membuka bukunya ini dengan menyebutkan betapa agungnya kedudukan enam hal ini. Dan bahasanya enam hal ini telah dijelaskan dalam kitabullah azza wa jalla dan dalam sunnah rasulnya sallallahu wasallamu alaih. Penjelasan yang lengkap. Dan beliau sebutkan dan beliau menyebutkan enam hal ini dan beliau isyaratkan di awal pembicaraannya bahasanya dia adalah usulun sitah enam hal. Beliau menyebutkan angka ini di awal pembicaraannya untuk hal-hal ini maka ini adalah naon minal i'anah di antara bentuk bantuan kepada penuntut ilmu untuk menguasai ilmu. Karena seandainya beliau menyebutkan enam hal ini natron lepas tanpa isyarat dengan angka yang menyatukannya, maka boleh jadi lemahlah dhabtu alim eh, ah, talibul ilmi laha lemahlah penguasaan penuntut ilmu terhadap hal ini ya, lakin idza qara'aha namun ketika beliau membacakannya membacakan uh, wa arafa namun jika penuntut ilmu membaca buku ini kemudian mengetahui adalah enam hal Ya, maka terkumpullah pikiran penuntut ilmu untuk menguasainya. Wahada dan menyebutkan angka-angka tertentu sebelum menjelaskan satu hal ada di antara tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya Ali Shallallahu Wasallam contohnya Nabi mengatakan tiga hal siapa yang tiga hal itu ada pada dirinya dia akan merasakan manisnya iman di hadis yang lain Nabi katakan siapa yang bisa menjamin untukku enam hal pada dirinya akan aku jamin surga untuknya. jujur ketika berbicara, kemudian e, memenuhi janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan dan menahan tangan untuk tidak zalim dan mengganggu. Lihatkan, lihatkan Imam Ahmad dan yang lain. Demikian juga contoh yang lain sabda Nabi alaihi salatu wasalam, jadilah tujuh hal yang membinasakan. Maka eh, maka datang dari Nabi alaihi salatu wasalam semisal hadis ini kathirun banyak. Maka Nabi tidaklah menyebutkan satu perkara nasron lepas. Namun Nabi menyebutkan bagi hal-hal tersebut rokman angka yang memuatnya. Sehingga dikuasailah masalah-masalah yang ingin dijelaskan wa takriruha dan dijelaskan wa idauha dan dijelaskan oleh karena itu penulis mengatakan enam hal enam usul usul jamaah dari asal dan dia adalah mayubna alai ghairuhu dasar bagi yang lainnya asas bagi yang lainnya maka kalimat ini tambihun isyarat dari penulis rahimallahu taala bahwasanya anna hadhihi bahasa enam hal ini adalah di antara dasar yang yang penting dan kaidah yang kuliah al, al jawami yang mencakup al kuliah yang bersifat general wa ma'adzalika meskipun ini adalah eh, pondasi uh, yang sangat penting dalla fiha aktsarun nasi tersesat padanya mayoritas manusia maka penulis rahimahullah taala memulai bukunya dengan keheranan yang luar biasa yang torahahu disampaikan oleh penulis. Tujuannya agar penuntut ilmu yang membaca buku ini membersamai penulis. fita'at jubi dalam keheranan dan dalam merenungkan hal ini maka boleh katakan min ajabil ujab artinya di antara perkara yang membangkitkan keheranan dalam pikiran dan tanda yang paling besar menunjukkan kemahakuasaan Allah al malikil Ghallab. Huna di sini nabbaha ala amra ini. Penulis mengingatkan dua poin. Nabbaha beliau mengingatkan ala annal usula allati al-ati takriruha bahasanya usul yang akan datang penjelasannya Ma'am khalafati aktsarin nasilaha meskipun manusia mayoritas manusia menyelisihinya eh, rahmi wuduhiha padahal demikian gamblang maka ini menunjukkan perkara yang ya, mengherankan sekali tentang keadaan dan realita manusia ya enam hal ini realitanya diselisih oleh mayoritas manusia Padahal dia satu hal yang gamblang. Maka ini menunjukkan ya, betapa mengherankannya keadaan dan realita manusia. Dan di waktu yang sama, fil waktu nafsihi, di waktu yang sama, ini juga menunjukkan kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini disebut dengan dua sifat Al-Malikul Ghallab. Al-Malik sang raja, artinya di tangannya lah kerajaan. Dia mengatur jagat raya ini. Ataan dialah yang memberi, man'an dialah yang mencegah pemberian, merendahkan dan meninggikan, ya, menyempitkan dan melapangkan, memuliakan dan menghinakan, merendahkan dan meninggikan. Dia yang memberi, dia yang mencegah pemberian, dia berikan petunjuk dan dia yang menyesatkan. Maka orang yang merenungkan enam poin ini dan realita manusia bersama enam poin ini, tadulluhu maka ini akan menunjukkan uh, ala kamali kudratil malikil ghalab. Betapa sempurnanya kuasa Allah da al-malik al-ghalab. Al-ghalab, dat yang menang, itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallah ghalibun ala amrihi. Allah yang menang atas perkaranya ini, atas kehendaknya akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya ghalibun ala amrihi dia mengalahkan dia menang ala amrihi atas ketetapannya artinya hukmuhu nafidun hukum yang Allah tetapkan itu pasti terlaksana tidak ada yang bisa mengkritik hukum yang Allah tetapkan tidak ada yang bisa menolak liqadai ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala. Ya tasarrafu dia mengatur kerajaannya dan makhluknya sebagaimanakah dia mau. Yudabiruha dia mengatur kerajaannya jala-jala luhu sebagaimana yang dia inginkan. Masya akan wa malam yasha' alam yakun. Apa saja yang dia kehendaki itu terjadi dan apa yang tidak dia kehendaki lam yakun tidaklah terjadi. Siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada, siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang menyesatkan. Dan siapa yang menyesatkan maka tidak ada yang berikan petunjuk padanya. Mayaftahillahu linnasi min rahmatin. Maka semua rahmah kasih sayang yang Allah buka untuk manusia maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Wal wa ma yumsik fala mursilalahu mim ba'dihi. Dan apa yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa melepasnya min setelah penahanan dari Allah Subhanahu wa taala dia zat yang maha perkasa lagi e, dan maha bijaksana maka keputusan ada di tangan Allah tabaraka wa taala dan di antara dalil di antara bukti bahasanya keputusan ada di tangan Allah adalah enam hal ini yang jelas al bayina yang jelas sejelas matahari meskipun demikian mayoritas manusia sesat padanya dari jalan yang benar dan menyimpang dari al-jada asawiyah jalan yang benar. Makanya ada satu perkara yang mendorong untuk sangat-sangat terheran-heran. Dan pada waktu yang sama itu menunjukkan kuasa Allah dan sempurnanya kerajaannya. Wa annahu dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menang terhadap ketetapannya. Hukum Allah itu pasti terlaksana. Dan bahasanya Sebenarnya segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Uh, Allah tetapkan hukum untuk makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki. Yaqdi fihim bima yuridu. Allah berikan putusan terhadap makhluknya dengan apa yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa mengkritik hukum Allah dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan Ya, bahasanya enam hal ini telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang gamblang bagi orang awam. Demikian uh, gamblangnya dengan bentuk kegamblangan yang di atas lebih dari sangkaan orang yang menyangka. Maka ini adalah takkidun. Maka adalah penegasan dari penulis rahimallahu taala tentang gamblangnya enam hal ini dan gamblangnya wabayaniha dan gamblangnya dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Enam hal ini bayanah Allah bayanan wadihan artinya Allah jadikan dia adalah perkara yang jelas tidak samar. Jelas bagi setiap orang tidak ada badannya kesamaran. Tidaklah dia diliputi oleh rumudun kesamaran. Tidaklah dia diliputi oleh takidun ruwat Bahkan dia gamblang, jelas dalam kitabullah demikian juga dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Enam hal ini sangat jelas bagi orang awam. Awam itu memnya dia yang ditasdid. Artinya jelasnya hal ini bukan perkara yang khusus untuk uh, penuntut ilmu atau orang yang kokoh dalam ilmu saja. Bahkan dia jelas sampai-sampai untuk orang awam. Lebih-lebih lagi orang yang lebih tinggi dan lebih berilmu Eh, lebih tinggi, lebih berilmu dan lebih faham dibandingkan eh, dibandingkan orang-orang yang eh, orang-orang uh, awam. Maka dia tamaman 100% jelas bagi orang awam. Demikian jelasnya lebih dari sangkaan orang yang menyangka. Artinya jelasnya lebih dari makot yudhanu apa yang disangka. Maka Terkadang seorang itu menyangka satu hal itu jelas, akan tetapi maka uh, orang uh, maka boleh jadi seorang menyangkanya itu jelas, akan tapi kejelasan enam hal ini sangat kuat kejelasannya dan kejelasannya lebih dari apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Nah, kapankah nampak pesan ini yang disampaikan oleh penulis yaitu enam hal ini demikian gamblang? Itu kapan? Jelas dan gamblangnya. Pada saat seorang muslim ya, mentelaah berbagai macam dalil yang terdapat dalam kitabullah dan dalam hadis yang menjelaskan enam hal ini dan bahasanya enam hal ini ukimat alaiha dipasang untuknya berbagai macam hujah dan bayinah bi anwa'in minal adillah dengan berbagai macam dalil Ya, bihai di mana bahasanya inna hadal bayan yang penjelasan ini, penjelasan terhadap menan hal ini di atas apa yang disangka. Ini. Tidak hanya dalam variasi dalil saja, bahkan dari sisi banyaknya bilangan dan jumlah dalil. Misalnya, poin yang pertama yang akan saya di al-kalamu anhu yang akan kita bicarakan tentang memurnikan ibadah untuk Allah dan menjelaskan kebalikannya itu kemusyrikan. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan mayoritas surat-surat Al-Qur'an bahkan seluruh surat dalam Al-Qur'an itu memuat dua jenis tauhid. Bahkan kami katakan dengan perkataan yang global bahasanya semua ayat Al-Qur'an itu memuat tauhid syahidatun dalil untuk tauhid dan mendorong untuk bertauhid. Ya, maka di kalimat ini Ibnu Qayyim membagi tauhid menjadi dua bagian. Yeah. karena tauhid rububiyah dan asma wa sifat beliau satukan. Ya, kemudian tauhid uluhiyah disendirikan. Maka pembagian dua itu tidak bertentangan dengan ya, membagi tauhid menjadi tiga. Cuma beda sudut pandang saja. Pembagian dua itu itu menimbang Eh, dari sudut pandang oh, manusianya. Ini misalnya pembagian dua tauhid dibagi menjadi ilmi khobari. Ini, kemudian uh, tauhid atau labi. Ini, eh, tauhidul ilmi al khobari. Nah, ini artinya tauhid rububiyah dan tauhid nama dan sifat Allah. Tauhid tolabi, tauhid sama dengan tauhid uluhiyah. Nah dibagi dua ini adalah dari sudut pandang ini, manusia. Ini, berkenaan dengan kewajibannya dalam mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengisahkan Allah untuk untuk nama dan sifat, eh, untuk kemudian eh, rububiyah dan nama dan sifat Allah, kewajiban hamba adalah al ilmu al khubari, berilmu dan menerima berita. Ini, itu kewajibannya. Sedangkan uh, sedangkan tauhid itu dibagi menjadi tiga itu berdasarkan hak Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang hak Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak berkenaan dengan rububiyah, berkenaan dengan uluhiyah, hak ibadah dan berkenaan dengan nama dan sifatnya. Fasyahid maka yang jadi dalil bahasanya enam hal ini buyina telah dijelaskan dengan penjelasan yang gamblang tidak ada kesamaran padanya. Dan ini bukan hanya bayan jelas bagi orang yang berilmu saja, bahkan enam hal ini dipahami oleh semua orang yang faham bahasa Arab yang dengan bahasa tersebut Al-Quran diturunkan. Ya, setelah demikian jelasnya, namun ternyata ghalata fiha kathirun min alam. Salah padanya banyak orang-orang yang cerdas di dunia ini. Ay meskipun wuduhnya jelas, asyadid sangat jelas, bayan jelas. Ini, bayan itu jangan selalu diartikan penjelasan. Ini, bayan itu bisa diterjemahkan dengan jelas. Wabayannya al bayan ya dan jelas yang demikian jelas. Dan enam hal ini tidak ada samar padanya, tidak ada kerancuan, tentangnya. Meskipun demikian, banyak orang-orang yang cerdas di dunia ini keliru. Nah, perkataan beliau fiha, keliru padanya. Inilah sisi yang mengherankan. Dan disinilah nampaklah eh, ayat yang dikatakan oleh penulis ayatun dalat ala kudratil malikil ghalab maka heranlah dengan betul-betul keheranan pada saat hunaka tariqon yusilul baladil maksudi. Ada jalan yang mengantarkan kepada tempat tertentu, tempat tujuan. Ada kemudian lauhat irsyadiyah. Ini papan penunjuk jalan. Ini litorik untuk jalan menuju tempat tersebut banyak sekali. Setiap kali Anda berjalan dua langkah, Anda jumpai ada papan penunjuk arah. Semisal jalan menuju Mekah, wasahmun kemudian anak panah yang mengisyaratkan ke arah Mekah. Sumatam di kemudian Anda lanjut berjalan. Wafitor dan di jalan dan juga Anda jumpai anak panah yang mengisyaratkan hal itu. Semua fil waktu nafsi kemudian di waktu yang sama Anda jumpai kathiram nasi yuridu Makkah. Banyak orang ingin ke Mekah akan tetapi malah mereka belok kanan dan belok kiri. Ya'iduna artinya yadiuna akhirnya mereka terlantar, tersesat dan menyimpang. Maka ini satu hal yang sangat-sangat mengherankan jika sampai terjadi. Ini petunjuk arah ke Mekah sangat banyak, sangat jelas, ternyata ada orang yang tersesat sehingga tidak sampai Mekah. Karena jika Anda merungkan, jelasnya jalan, banyaknya papan penunjuk arah yang menunjukkan ke arah Mekah, kemudian setelah itu Anda jumpai mayoritas manusia menyimpang darinya, maka tata sa'alu akan timbul tanda tanya. Anda akan bertanya-tanya dan mengatakan, apakah jalannya tidak jelas? Suma tujibu nafsaka, kemudian Anda jawab diri Anda sendiri. Wal audah min hada, adakah yang lebih jelas dari hal ini? hal fihi azziat adakah yang perlu yang lebih jelas daripada kejelasan ini fahada ini perkara yang sangat-sangat mengherankan kathratu dalail banyak bukti wal hujat dan hujah wal barahin dan bukti summa fil waktu nafsihi kemudian di waktu yang sama banyaknya orang-orang yang menyimpang, azairin yang menyimpang, ad yang sesat. Wafihi aidan maka ini juga dalalaton menunjukkan bahasanya perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, istiqomah baiknya seorang hamba, taufik dan seorang hamba itu menempuh jalan yang lurus itu semua di tangan Allah. Ada seorang Arab Badui ditanya, Bima araf tarabbaka. Dengan cara apakah Anda mengetahui dan mengenal Rabbmu? Maka beliau katakan binakdil azaim dengan batalnya tekad wasarfil himam dan dibelokkannya keinginan. Maksudnya, sebagian di catatan kaki ada seorang yang bertekad untuk melakukan sesuatu, kemudian dia tidak tahu, ya. Kemudian dia tidak tahu tiba-tiba tekadnya itu batal. Bitu nisa dhahirin dengan tanpa sebab yang jelas. Ah nggak jadilah. Kenapa nggak jadi? Ah nggak jadi aja. Nah, padahal itu sudah dirancang setahun, jadi rancang berbulan-bulan. Tinggal hari H, kemudian berubah nggak jadi. Semua rencana dikatakan nggak jadi. Ini sudah uh, ini bagi, bagi seorang Arab Badui ini menunjukkan kalau itu ada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya aku mengenal Robku dengan cara ini. Bahasanya tekadku untuk melakukan sesuatu, keinginanku untuk melakukan satu perkara itu batal. Akhirnya at-tajih aku menuju pada yang lainnya. Ana aziman ila amrin muayyan. Saya bertekad untuk melakukan satu perkara tertentu. Faidabi atau wajahu ila akhar. Tiba-tiba aku tertuju kepada yang lainnya. Fahadaya ya dulu maka ini menunjukkan bahasanya anal umur bahwasanya segala urusan di tangan Allah. Walaisa hada maknahu dan bukalah ini maknanya anal abda seorang hamba tidak memiliki kehendak, tidak punya pilihan. Bahkan dia punya kehendak tadullu alaiha an-nususu terdapat banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut dalam kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam wa yadul alaiha dan adanya masyiatul abdi kehendak hamba adalah ya, waqiul insani realita manusia maka seandainya seorang itu merenungkan realitanya dan kehidupannya dan perkaranya dia jumpai bahasanya dia memiliki kehendak wadihatun yang jelas yakhtaru biha dengan kehendak tersebut dia memilih jalan kebaikan ataukah jalan kejelekan akan tetapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah sebagaimana firman Allah taala untuk siapa saja di antara kalian yang mau istiqomah dan tidaklah kalian ya, mau kecuali jika Allah ya, jika, dan tidaklah kalian berganda kecuali jika Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Nah, satu perkara yang demikian jelas namun salah ya, dalam perkara tersebut orang-orang yang cerdas. Maka kalimat dari penulis ini eh, eh, eh, menunjukkan atau jadi dalil bahasanya kecerdasan semata tidaklah cukup bagi seorang hamba untuk lurusnya perkaranya dan baiknya keadaannya. Fakam mimman dzaka'uhu mufritun. Betapa banyak orang yang kecerdasannya itu mufritun, berlebihan. Kecerdasan berlebihan artinya sangat cerdas. Ye, pikirannya itu wakodun demikian menyala-nyala pemahamannya kuat akan tapi mereka sesat sebagaimana firman Allah taala mereka mengetahui apa yang nampak di kehidupan dunia namun mereka lalai dan tidak tahu tentang akhirat uhu maka kecerdasannya gharikun di atas rata-rata gharikun di sini maknanya gharikunil ada luar biasa kawiyun jidan kuat sekali akan tetapi perkara yang paling penting yang dia diciptakan untuknya dan dia diwujudkan untuk mewujudkannya dia diciptakan litahqiqi untuk mewujudkannya laisa indahu minhu ilmun ternyata dia tidak punya ilmu tentangnya bahkan disodorkan padanya berbagai macam hujah yang jelas dalil-dalil yang mantap ternyata dia menolaknya dan enggan menerimanya dan tidak menerimanya e, bukan karena dia tidak faham. Bahkan dia menguasai secara satu hal secara detail. Bahkan dia menguasai asiratul fahmi, hal-hal yang sulit dipahami. Tumayu'radu alaihi kemudian ditawarkan padanya perkara yang paling jelas dan paling jelas Ternyata dia tidak memahaminya dan dirinya tidak menerimanya. Ya, ya, maka perkara yang demikian jelas ini ternyata banyak orang-orang yang cerdas dan berakal di kalangan manusia di dunia ini yang salah. Maka mereka-mereka inilah yang ya, di eh, yang di ya, dilabeli oleh penulis dengan sebutan cerdas pada hakikatnya kecerdasan mereka sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala utu zakaan wa ma'utu zakaan mereka diberi cerdas, pintar namun tidak diberi kebersihan hati diberi pemahaman namun tidak diberi ilmu diberi pendengaran, penglihatan dan hati namun ternyata tidaklah manfaat bagi mereka sam'uhum pendengarannya, penglihatannya, tidak pula hatinya, min syai' sedikit pun. Itkanu karena mereka menyimpang. Ya, mereka menentang ayat-ayat Allah dan menimpa mereka azab yang mereka ejek-ejek dan mereka olah-olah. Sekian kutipan ya, dari majemuk fatwa. Maka tidaklah manfaat bagi mereka kecerdasan mereka. Wala arnat anhum dan tidaklah mencukupi untuk mereka akal mereka dan mereka tidak melah mengambil manfaat biha dengan akalnya. Ya, maka ini menunjukkan ya perkataan Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah ini menunjukkan bahasanya kecerdasan itu tidak bermanfaat manakala tidak diberi tanpa zakat tanpa zakaan tanpa kebersihan hati untuk mengetahui kebenaran menerimanya dan mengamalkannya maka tidak cukup hanya cerdas namun cerdas plus ini, hati yang bersih. Itulah orang yang bisa menerima kebenaran dan memeganginya. Wa idza kana inda intifa' jika dia bisa mengambil manfaat dengan akalnya, maka pemanfaatannya dengan akal terbatas. Berakhir dengan kematiannya. Dan tidak ada bagi akalnya buah setelah itu kematian. Oleh karena itu maka penduduk neraka menyesal sangat-sangat menyesal karena tidak menggunakan akal untuk fima khuliqat lahu untuk memikirkan ibadah yang itu menjadi tujuan penciptaannya yang di, mereka tercipta litahqiqihi untuk mewujudkan hal ini. Mereka para penghuni neraka mengatakan nadimin dalam keadaan menyesal wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu dan mereka mengatakan seandainya dulu kami mendengar dan menggunakan akal makuna fi ashabis sa'ir maka tentu kami tidak ya, tidaklah kami menjadi para penghuni neraka yang menyala-nyala akan tetapi rusaknya akal dan menyimpangnya akal yufdi bil insan ila mengantarkan seorang kepada hada zalal ketergenjeralan ini wal billahi maka akal itu ada dua macam, ada akal idrak dan akal rusdin. Ini akal idrak itu kebalikannya adalah gila. Itulah akal yang dibahas di di ilmu fikih. Syaratnya berakal, berakal. Artinya tidak gila. Dan bukan akal jenis inilah yang ditiadakan pada orang kafir di surat Al-Mulk ayat yang ke-10 dan yang ditiadakan dari orang kafir, akal yang ditiadakan dari orang kafir di surat Al-Mulk ayat yang ke-10 adalah aklu rusdin. Yaitu akal yang membimbing seorang untuk bisa menangkap kebaikan dan e, mencarinya, kemudian memeganginya. Ila akal al-kali ternyata tidak ada yang faham e, kecuali orang yang e, segelintir orang. Artinya mayoritas manusia tersesat dalam masalah ini. Qala ta'ala wa ma'aktharun nasi walau harus tapi mu'minin. Dan tidaklah mayoritas manusia meskipun kau sangat menginginkannya, ya, tidaklah mereka beriman. Dan Allah mengatakan wa qalilu min ibadiyah syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah dalam rububiyah kecuali mereka musyrik dalam uluhiyah. Dan ayat dengan pesan-pesan ini sangatlah banyak. Fa'aqalul qalil maka sahanya segelintir orang yang diberi petunjuk menuju jalan Allah yang lurus dan istiqomah di atas jalan yang lurus. Mayoritas manusia sesat dari jalan yang lurus. Maka mu'alif rahimallahu ta'ala memaksudkan dengan mukadimah ini untuk mengingatkan e, penuntut ilmu pentingnya enam hal ini dan betapa agungnya kedudukan enam hal ini. Ini di dari satu sisi. Kemudian yang kedua, beliau ingin mengingatkan penuntut ilmu vitalnya al-iqbal as-sadiq. Ya, perhatian yang tulus kepada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan petunjuk, supaya Allah meneguhkan hatinya dan tidak membelokkannya dari jalan yang lurus. Dengan beliau sampaikan bahasanya cerdas semata tidak cukup. Banyak orang cerdas yang yang sesat dan Ya, dan tidak menerima hal yang demikian gamblang. Dan di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ya muqallibal qulub waidat yang membolak balikkan hati tegakkanlah atau kokokalah hatiku pada agamamu. Dan di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Allah hanya padamu aku pasrah, aku beriman, hanya padamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku kembali, dan karenamu aku mendebat. Allah ya Allah, Sunya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tiada sembah yang berat disembah melainkan engkau. Antudillani. Ya, aku berlindung padamu. Jangan sampai engkau sesatkan aku. Kau adalah zat hidup yang tidak akan mati. Jin dan manusia semuanya mati. Maka penulis ingin mengingatkan vitalnya perhatian dengan enam hal ini. Menguasainya dan menguasainya Wa arada dan penulis menginginkan untuk mengingatkan bahasanya kecerdasan semata tidak cukup. dalam yurzak sahibu as-sadada wa taufiqa. Jika pemilik kecerdasan itu tidak diberi as-sadat, sikap yang tepat dan taufik dari Allah ya, Azza wa Jalla. Fala yaktar al-insanu bima indahu min dhakain. Maka janganlah orang itu terkecoh dengan kecerdasan yang dia miliki. Wa ma ladaihi min nabahatin dan sama uh, dan perhatian atau kecerdasan yang dia miliki. Maka betapa banyak orang yang cerdas tidak mendapatkan manfaat dengan cerdasnya, tidak mendapatkan faedah darinya. Dan penulis juga ingin mengingatkan eh, khuturah, bahayanya subuhat, bahayanya racun-racun pemikiran. Dan bahwasannya yang namanya racun pemikiran itu membahayakan manusia, betul-betul membahayakan karena racun pemikiran ini akan membalik realita dan akan itu al aurok akan mencampur adukkan kertas dan turdi bin nasi dan menjatuhkan manusia ke dalam kehinaan merusak akal merusak pikiran maka racun pemikiran itu sangat-sangat berbahaya jika seorang itu azghalaha memasang pendengarannya baik eh, dia memasang baik-baik pendengarannya untuknya dia berikan untuk subhat tersebut pendengarannya adarat bi aqidatihi maka ini membahayakan akidahnya membahayakan ibadahnya membahayakan hubungannya dengan Rabbnya tabaraka wa taala maka di sini ada tanbih ini peringatan dari penulis rahimahullah taala kepada para penuntut ilmu agar ala yukhatira. Ya Tidak gambling, untung-untungan. Gambling dengan agamanya. Dengan mendengarkan uh, subuhat, racun eh, racun-racun pemikiran, yaitu mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya racun-racun pemikiran atau mentalaah dan membacanya. Karena ini bahaya sekali. Wa sahibul bid'ati dan pembawa bid'ah itu mulakkanun hujatuhu hujahnya itu mulakkan seakan-akan disuapkan artinya yusyabih ala nasi menimbulkan kerancuan pada banyak orang menimbulkan talbis kerancuan pada banyak orang maka siapa yang melepas alinan ikatan untuk dirinya karena dia lepas ikatan tanpa ikatan maka dia mendengarkan eh, racun-racun uh, pemikiran dan memasangnya pasang pendengaran baik-baik maka racun pemikiran tersebut merusak hatinya Walayakulu al-insanu seorang itu tidak boleh mengatakan dalam fihadal makom dalam konteks ini yaitu konteks subuhat racun pemikiran saya punya kecerdasan saya punya akal umayis ah, saya akan bisa bedakan wala taduruni subhat itu tidak akan membahayakanku maka para imam salaf dan para ulama alusunnah rahimahumullah meskipun Allah berikan pada mereka ilmu pemahaman dan kecerdasan mereka tidak mau pasang telinga kepada orang yang mendebat eh, para pemilik asubuhat racun pemikiran ahlul ahwa nama lain dari ahlul bid'ah para penganut faham yang sesat. Dan mereka tidak berikan bagi mereka mereka ini kesempatan untuk bicara di majelisnya. Meskipun hanya setengah kalimat sebagaimana terdapat riwayat dari sebagian salaf. dalika itu semua dalam rangka menjaga agama, muhafadha ali dan menjaga agama dan melindungi agama dari ketergelinciran. Yeah. Iya, maka e, kalau orang itu terkecoh dengan kecerdasan, biasanya kemudian bermudah-mudah untuk terhadap hal-hal yang dinilai oleh para ulama sebagai asubuhat. Maka penulis e, menyampaikan dalam mukadimahnya jangan terkecoh dengan kecerdasan. Sehingga ini memberikan pelajaran bagi kita untuk ya, ya jangan bermudah-mudah untuk mendengarkan, membaca, Eh, kalimat-kalimat dan pesan-pesan yang mengandung ya, mengandung muatan asubahat, racun-racun pemikiran dan pengrusak akidah. Kemudian kalau mu'alif rahimallahu taala al aslu al awal. Ya, dasar yang pertama adalah memurnikan ibadah untuk Allah taala semata tiada sekutu baginya. Dan penjelasan kebalikannya, kebalikan tauhid yaitu syirik dan mayoritas Al-Quran menjelaskan poin ini min wujun satta dari berbagai macam sisi dengan perkataan yang bisa dipahami oleh orang awam yang paling bodoh. Sumbala masara ala aktaril ummati masara. Kemudian setelah kemudian mayoritas umat Islam mengalami apa yang mereka alami. Maka setan menampakkan pada mereka al-ikhlas atau tauhid dalam bentuk pelecehan terhadap orang-orang saleh. Kata setan, tauhid itu melecehkan orang-orang saleh. Wa taksir fi hukukihim dan tidak memberikan hak-hak orang saleh secara semestinya. Kemudian setan menampakkan pada manusia kemusri, eh, menampakkan indah kemusyrikan kepada Allah dinampakkan oleh setan dengan fi surati mahabbati salihin dalam bentuk cinta pada orang saleh dan adba'ihim atau dan para pengikut orang saleh atau mungkin ittiba'ihim mungkin lebih enak ittiba'ihim mencinta orang saleh dan mengikuti orang saleh ini ya, penjelasannya Bada'a hadil usula bihadal asil azim maka penulis memulai enam hal ini dengan eh, satu kaidah agung ini yaitu tauhid. Karena tauhid itu adalah pondasinya pondasi. Karena pondasi-pondasi yang lain itu mengikutinya. anah usulun ya. karena eh, pondasi-pondasi yang lain adalah pondasi tu'inu yang membantu untuk mewujudkan hadal asal. Mewujudkan poin ini. Fal maksudu maka yang jadi maksud adalah asolatu hadal asli. Sangat mendasarnya hal ini. Dan hal ini yaitu tauhid adalah al-ghayah tujuan yang manusia diciptakan li ajliha karenanya. Wa ujidu dan mereka diwujudkan li tahqiqiha untuk mewujudkannya. Yaitu memurnikan ibadah untuk Allah. Wa makna al-ikhlas lillahi jalla wa dan yang dimaksud dengan murni untuk Allah Jalla Jalaluhu artinya ayati al-abdu bidini khalisan lillahi Jalla Ala Seorang hamba datang dengan membawa agama yang murni untuk Allah Jalla Ala Yaitu naqiyan, bersih, sofian jernih. Lam yuja'al tidaklah dijadikan bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala sekutu padanya karena khalis dalam bahasanya orang Arab artinya asafi jernih, an-naqi bersih. Tidak ada syaibah ya, campuran noda padanya, tuqaddiruhu yang mengkeruhkannya. Wa yuwadih lana hadal makna dan yang menjelaskan kepada kita pesan ini dari sisi bahasa yaitu bahasanya khalis itu artinya bersih adalah firman Allah Ta'ala atau murni adalah firman Allah Ta'ala dan bagi kalian pada binatang ternak terdapat pelajaran. Kalian kami memberi minum pada kalian mimma fi butunihi dari perutnya min baini di antara kotoran wadamin dan darah terdapat labanan khalisan terdapat susu yang murni sairan li syaribin yang eh, eh, lancar atau kemudian Ya, lisaribin bagi orang-orang yang meminumnya enak bagi orang-orang yang sairan ya, enak bagi orang-orang yang meminumnya untuk memastikan makna sairan di Al-Mukhtasar fit Tafsir sairan dimaknai ladidan. Sairan di syaribin ladat bagi orang yang meminumnya. Maka labanan khalisan. Maka laban susu dilabeli dengan label khalis. Artinya tasifu bersifat dengan asofa jernih, nakawah bersih. Dan Allah Jalla Jalalu mengkabarkan bahasa susu yang murni ini Qad keluar di antara kotoran, wadamin dan darah. Sampai hatta qala ba'du ahli ibrah salah satu ahlinya dalam bidang ini itu ahli e, mengatakan bahasanya keluarnya susu di antara kotoran dan darah itu pada saat diperah. Fi waktihi pada saat memerah. Dan di antara bukti ala dalika hal tersebut min haitsul waqi' dari realita adalah unta betina ala sabilin misal misalnya. Jika pemiliknya mau memerahnya maka dia akan mendatangi embing e, unta betina kemudian fayahlib kemudian dia memerah ternyata la jitu haliba dia tidak mendapatkan susu Namun idza qaraba waladaha jika dia dekatkan anak si unta ini minha dari induknya. Wa nadharat ila waladiha. Kemudian si unta betina ini melihat anaknya. Ingda dar'iha di embing eh, dar itu embing kalau sadji itu puting. Nah, tilah sadjiha putingnya. Eh, di perah tidak ada susunya. Adarat al-haliba maka unta betina ini kemudian mencurahkan deraslah al-halib susu summa huliba barulah bisa diperah maka diperah dari satu sisi dan anak unta ini nyusu dari sisi yang lainnya fayakhruju maka keluarlah air susu di antara kotoran dan Eh, dan darah sifat sifatuhu sifatnya khalisun murni. Tidak ada padanya tetes darah, tidak pula padanya potongan kotoran. Padahal bahwa litakhruja baina atau latakhruju padahal dia sungguh keluar antara kotoran dan darah. Sofin jernih, musofan dijernihkan, bersih dan dibersihkan. Allah keluarkan, Allah Ta'ala mengeluarkannya dengan sifat ini dalam keadaan bersih, murni. Kemudian Allah jadikan dia sairan lezat. Ma'ilmi insan pada orang mengetahui tentang tempat keluarnya. Akan tetapi manusia menganggapnya uh, lezat, wistaladzuhu dan menganggapnya lezat, dan menilai susu itu adalah makanan yang sangat lezat. Syahid yang menjadi eh, dalil firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl khalisan ay sofian jernih nakian bersih tidak ada syaibah campuran padanya maka susu tatkala dia lam yakun fihi nuqtatun tidak ada padanya titik darah atau potongan kotoran khaja dia keluar sofian jernih maka dia dilabeli dengan label ini itu khalisan artinya sofian jernih nakian bersih e, catatan kaki kutipan perkataan Ibnu Katsir rahimallahu taala min baini farasin e, eh, wadamin labanan khalisa artinya takhallas adamu maka e, maka bersihlah adamu darah dari putihnya susu, kemudian rasanya dan manisnya. Min baini farosin di antara kotoran dan darah di dalam diri hewan. Fayasri kulun ila mautinihi masing-masing kemudian berjalan ke tempatnya masing-masing. Maka ketika uh, masaklah al-ghidha, gizi atau makanan di lambung hewan, maka dipalingkanlah darinya damun darah menuju pembuluh darah. Kemudian susu diarahkan ke embing susu. Kemudian air kencing diarahkan ke almathanah. Biji pelir. Warausun dan kotoran diarahkan pada tempat keluar. Masing-masing tidak yashubu mencampur yang lainnya. Walayumaziju dan bercampur dengannya